sering menjumpai di warung-warung makan Padang. Ada terpampang foto kakek tua. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam? Karena hampir di semua warung Padang ada gambar kakek tua tersebut. Abu Sufyan. Baik. Ya tentunya hal ini yang pertama Kejauhan secara ini adalah hal yang dilarang. Hal yang yang dilarang. Ya. Dengan alasan, dan dalam dengan beberapa ilat. Ilat yang pertama, terdapat bulu ekstrim dalam mengkultuskan orang-orang soleh. Berlebihan dalam mengkultuskan orang-orang orang-orang soleh. Ya. Dan tentunya, dia mengantung situ karena ada keyakinan. Keyakinan ini dia pelaris atau apalah. Ya, kan begitu. Yang jelas ada keyakinan atau sekedar ingin menghormati misalnya Nah, yang jelas apapun niatnya tidak akan lepas dia dari hal yang diharamkan. Kalau dia niatnya sebagai pelaris atau untuk melindungi tokonya dari mudarat, kebakaran dan seterusnya, maka ini jelas pembahasan kita masuk di sini. Yaitu termasuk merupakan bentuk syirik asgor. Kalau dia meyakini Allah yang melariskan dagangannya, melindungi tokonya dengan perantaraan adanya foto tersebut. Ini syirik asgor. Tapi kalau dia meyakini foto itu atau rohnya orang itu yang membantu dia melariskan dagangannya maka ini syirik akbar kalau dia meyakini orang tersebut rohnya orang tersebut misalnya atau pada tersebut merupakan eh, dia yang mengatur bukan sekedar sebagai sebab eh, bukan sekedar sebagai sebab lagi tapi dia sudah meyakini bahwa roh orang itulah yang memberikan keuntungan padanya dan seterusnya maka ini sudah merupakan syirik akbar kalaupun dia tidak berkeyakinan seperti itu maka dengan menggantungnya apa dengan menggantung Eh, foto-foto eh, apa namanya foto dari orang soleh tersebut ini sudah merupakan bentuk pengkultusan pengkultusan yang berlebihan memuji dengan bentuk pujian yang berlebihan ya dan ini merupakan sunnahnya kaum musyrikin dari kalangan orang-orang e, al-Yahud dan Nasara kata Nabi Sallam la tatruni kama atrata ibn Maryam eh, kama atrata Nasara Isa ibn Maryam jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam Iya. pun juga tidak apa-apa sekedar digantung dengan tujuan oh ini saya ngikut tarekatnya si Quran yang digantung namanya ini dan seterusnya atau saya ini orang yang taat beragama saya ini ini dan itu ya, maka ia terjatuh ke dalam ria ya. ada kulihat memasang, memasang foto seperti ini apa namanya seperti tadi tidak mendatangkan kecuali hal yang memudaratkan bagi bagi dirinya pada warungnya dan seterusnya